Hadis ke-38. Urgensi niat dan niat dan keutamaannya dalam Islam. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على نياتهم Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia dikumpulkan berdasarkan niat-niat mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan penggalan dari hadis riwayat Muslim nomor 2878 dan ini lafaz Ibnu Majah. Perawi hadis. Lihat hadis nomor 32. Beberapa faedah hadis ini adalah hadis ini merupakan dalil akan nilai sebuah niat dan urgensinya serta keutamaannya dalam agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala dan bahwa pondasi amal berdiri di atas niat yang benar dan ikhlas karena Allah sesuai syariatnya. Niat yaitu menuju sesuatu yang dikaitkan dengan perbuatannya. Jika ia bermaksud melakukan sesuatu namun berselang beberapa waktu, maka disebut azam. Maka hakikat niat yaitu mengaitkan tujuan dengan sesuatu tertentu yang dituju. Al-Qur'an telah mengungkapkan niat yang baik Al-Quran telah mengungkapkan niat yang baik dengan ikhlas dengan beberapa redaksi yang berbeda, seperti menginginkan akhirat, atau menginginkan wajah Allah, atau mengharap wajahnya, atau mengharap ridhonya.